Selamat pagi Pak Leo Selamat pagi juga Bu Nena Silahkan uh, kalau menurut saya sih kebijakan ini cukup bagus ya Bu Jadi ada uh, istri lebih bisa mengatur keuangan rumah tangga lebih baik lah begitu Demikian, terima kasih Oke, enam puluh Pak Sahat, selamat pagi Selamat pagi Silahkan Iya, itu udah terlalu dalam mengurusi rumah tangga orang ya Jadi saya kira eh, seperti yang tadi pagi apa Hermawan itu eh, SDM-nya yang dibenahi jadi kalau hal-hal mengatur keuangan kan itu kurang kuliah rumah tangga pribadi jadi saya kira itu kebijakan yang tidak tepat bukan begitu solusinya tetapi sistemnya yang dibangun jangan-jangan gubernurnya juga begitu begitu Pak Oke okay. Pak Agus masalahnya mah kembali lagi aturannya sudah jelas ya. Tinggal sekarang gubernurnya jangan saya enak ya karena itu gaji adalah hak individu. Harusnya laporan slip gaji disampaikan ke rumah. Cukup jelas saya rasa begitu. Hmm, oke terima kasih. 633-9160 Pak Babang. Halo. Silakan Pak. Ya. Eh, kalau menurut saya itu tergantung ya di keluarga itu kan tidak semua eh, laki-laki itu harus untuk sesuatu itu ya wanita pun juga banyak yang Oke, Pak Bambang selamat pagi. Pak Yopi selamat pagi. Selamat pagi di. Silakan. Di Metro Park ya. Saya komentari sistem itu kan timbul karena ada konflik konflik timbul karena ada pengaduan gitu ya hmm. artinya pemerintah di sana itu membuat sistem itu karena mungkin ya ada moral yang buruk dari para pegawai negeri kita lihat baru-baru ini kan orang menyampaikan di salah satu provinsi di Jawa para PNS melakukan perselingkuhan Nah ini kan yang harus dilihat Jadi bukan menyalahkan pemerintahnya Atau yang lain Tapi kenapa sih sistem itu timbul karena memang ada konflik nah konflik ini diselesaikan sudah ya teman-teman terima kasih oke、okay. Pak Andrea selamat siang ya nah, menurut saya itu sudah berdasarkan estimasi apa itu mana bisa itu bisa lebih produktif kalau kasus akhirnya pegang suaminya juga sama juga tidak begitu kok ya kan tetap aja yang ngasih suaminya ini juga kan nanti mengadakan apa Baik, terima kasih Pak Andreas. Pak Richard, selamat siang. Ya. Silakan Pak, komentarnya. Waduh, saya setuju banget tuh. Caranya luar biasa, bagus banget. Biar suami-suaminya nggak selingkuh karena pegang banyak duit. Baik, terima kasih Pak Richard. Ibu Eni, selamat siang. Siang Ibu. Silakan. Ah, gaji suami ditransfer ke rekening istri memang itu ada bagusnya ibu tapi duit korupsi juga jangan ditransfer ke rekening istri ya bu ya nanti akhirnya dua-duanya masuk berapa gitu bu Si Pak Johan silakan ya betul itu kalau gajinya pegawai negeri semua diterangkan ke istri kalau saya jangan gorontalo doang itu semua termasuk ya anggota DPR sekarang itu gak internet diterangkan ke istri aja jadi gak ada itu jadi gak ada perselingkuhan mereka tuh yang selingkuh semua. Makasih. Oh, Pak Luki. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Kalau saya sih eh, agak kurang setuju ya, saya sebagai laki-laki agak tersinggung ya. Apakah sudah sebobrok itukah mental laki-laki di negara ini sampai eh, dicustemkan seperti ini? Eh, ya itu yang harus dikoreksi, bukan bukan masalah ditransfernya tapi Apakah moral laki-laki di negara ini sebegitu, sebegitunya sampai dibuat seperti ini? Itu saja. Iya, silakan. Uh, kalau menurut saya ya Bu ya, laki-laki itu emang tukang selingkuh. Istri pegawai negeri bisa banyak ya lebih bagus memang transfer ke bening suam uh, eh, istrinya. Jadi istri itu yang mengelola pengeluarannya dan sampai kalau ketahuan dia korupsi kalau istrinya baik hatinya dia akan laporkan suaminya itu menurut pendapat saya makasih terima kasih kembali Bu Evida